الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah Puji dan syukur Tidak mempunyai kita ucapkan Atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Atas segala limpahan rahmat Hidayah dan taufik Serta kekuatan Dan kesempatan Sehingga pada hari ini Kita kembali dikumpulkan oleh Allah Di salah satu tempat yang sangat mulia untuk bersama-sama mendengarkan tausiah akbar yang insya Allah akan disampaikan oleh Al Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi Habibullah Taala. Kemudian selawat serta taslim atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh umat Islam yang selalu istiqamah di atas jalan yang lurus hingga kiamat kelak insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama kami hormati, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya bahwa pada hari ini, Alhamdulillah Kita kedatangan guru yang berasal dari Makassar. Insyaallah beliau akan memberikan nasihat kepada kita semua yang saat ini sangat membutuhkan nasihat saat di mana saudara-saudara kita tertimpa musibah. Untuk itu, sebelum kami mempersilahkan kepada Al-Ustaz, terlebih dahulu kami akan membacakan sedikit biografi beliau. Nama Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi Tempat tanggal lahir Makassar 12 Agustus tahun 1976 Adapun aktivitas dan jabatan beliau adalah yang pertama pengajar pondok pesantren Asyuna Makassar. Mudir markas dakwah untuk bimbingan ta'lim dan keamanan berpikir. Selanjutnya direktur utama radio Anasina Makassar. Pembina radio Syiar Tahun Depok. Pembina Yayasan Al-Muhajirin Wal Ansar Depok pembina Yayasan Al-Madinah Solo, pembina peduli dakwah, dan beliau juga adalah salah satu pemateri di Mabes Polri untuk pembahasan-pembahasan seputar terorisme. Kemudian karya-karya beliau dalam bentuk tulisan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah antara jihad dan terorisme kemudian pedoman syariat dalam menilai peristiwa, kemudian mencintai dan membela negeri, menjadi warga negara yang baik, selanjutnya renungan bermakna saat musibah melanda yang telah dibagikan kepada kaum muslimin sekalian. Kemudian beliau banyak menimba ilmu di negara Timur Tengah, terutama di negeri Yaman dan negeri Arab Saudi. Untuk itu tanpa mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari beliau kepada Al-Ustaz. Kami persilakan. الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan diberi waktu diumuri diberi umur berada di halaman Masjid Agung ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai salah satu dari ibadah dan kebaikan untuk kita semua bekal yang berharga untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih menyaksikan dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada segala hal yang Allah tentukan pada syariatnya dan di dalam penciptaan langit dan bumi ini kita bisa melihat berbagai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini saya ingin mengajak untuk merenungi sebuah perkara yang sangat besar. Hal yang sangat pokok yang merupakan salah satu perintah awal yang diperintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau diutus sebagai seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan bagaimana agungnya perkara ini. Karena ini adalah perintah Allah termasuk perintah yang paling pertama kepada Nabi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu surah yang dengannya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang rasul? Ha? Surah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW yang dengannya beliau diutus sebagai seorang rasul. Hari yang tahu surahnya? Ya ayyuhal muddathir. Benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatthir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Dan seterusnya. Wahai orang yang berselimut. Qum, berdirilah. Fa'anzir, beri peringatan. Beri diperintah, qum, berdiri. Hidup itu seperti itu. Iya. Tidak ada malas-malasan. Tidak ada malas-malasan. Hidup ini cuma sekali-sekali. Hidup ini cuma sekali saja. Tidak berulang. Setiap waktu yang bergulir itu sudah terlipat bersama dengan terbenamnya matahari atau terbitnya matahari. Tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Dan waktu itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seluruh nikmat akan dipertanyakan walatus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan sungguh kalian semua akan ditanya tentang segala nikmat. Kum, berdiri wahai Nabi Muhammad. <clears throat> Fa'andir, beri peringatan. Peringatan ini penting. Dia itulah ruh kehidupan. Kita saling ingat mengingatkan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, beliau mengingatkan umatnya Beliau mengingatkan kaumnya. Beliau berdiri di tempat yang tinggi, beliau berkata kepada kaumnya, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dan Allah perintah kepada nabinya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wahai Nabi Muhammad beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau kumpulkan orang-orang Quraisy, pamannya, bibinya sampai putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ankidu anfusakum minan nar, fa inni la ughni ankum min Allahi syai'a." Bebaskan diri-diri kalian semua dari api neraka. Sesungguhnya saya tidak bisa mencukupi kalian dari Allah sama sekali. Iya. Berdiri beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan kepada Rabbmu wahai Nabi Muhammad, hendaknya engkau selalu membesarkannya, Nah, ini yang ingin saya bahas di sore hari ini. Iya. Perintah Allah kepada nabinya supaya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kalimat yang agung yang selalu bersama kaum muslimin dan muslimat dalam sehari dan semalam selalu menghiasi pendengaran mereka diucapkan di adan awal adan empat kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dia akhirnya ditutup dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika komat juga demikian. Setiap sholat kita ada takbir. Ada takbiratul ihram yang merupakan rukun sholat. Tidak syah sholat kecuali dengan takbiratul ihram. Ada namanya takbir perpindahan antara sebuah gerakan ke gerakan yang lain. Dan itu dari kewajiban di dalam sholat. Dan ada namanya takdir bagi orang yang masbuk. Orang yang masbuk itu ketika dia masbuk, yang pertama dia takbiratul ihram dulu, Allah Akbar. Itu yang wajibnya. Setelah itu disunnahkan dia takbir lagi sekali Allah Akbar untuk gerakan yang dia ikuti. Iya. Maka ini semuanya syariat di dalam takbir. Artinya Allah yang maha besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah nabinya di sela-sela pembahasan-pembahasan yang agung ditutup dengannya sebuah surah yang agung surah yang mengisahkan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan di surah ini Allah terangkan perintah-perintahnya yang sangat agung surah yang penuh dengan perintah dan kebesaran Allah. Di akhir dari surah ini Allah berfirman kepada nabinya, "Wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, segala puji hanya untuk Allah yang tidak pernah menjadikan untuk dirinya seorang anak pun. Segala puji hanya untuk Allah yang tidak ada sekutu baginya di dalam kekuasaan. Segala puji hanya untuk Allah. Allah yang tidak hina sehingga perlu kepada siapa yang menguatkannya. Dan akhirnya wakabbirhu takbirah dan besarkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya. Iya. Jadi ini perintah yang agung. Bagaimana kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Kita harusnya selalu memperhatikan kebesaran dan keagungan Allah. Membesarkannya dengan semas, dengan semestinya Wama qadarullah haqqa qadari. Allah mencela sekelompok manusia. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Subhanallah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Diberi nikmat tidak bersyukur. Ditimpakan ujian dia tidak bersabar. Jatuh di dalam dosa, tidak ada keinginan untuk tobat dan istighfar. Ya tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal langit itu di dalam genggamannya pada hari kiamat. Iya. Bumi itu dalam genggamannya, langit itu di dalam lipatan-lipatannya. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Kita diperintah untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau membesarkan. Allahu Akbar. Artinya Allah yang maha besar. Saya ingin mengajak mendalami makna kebesaran Allah. Supaya di kondisi yang seperti ini, kita membuka untuk diri kita lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah. Agar supaya kita mengenal keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Paling sedikit ada lima makna pokok yang terkandung di dalamnya. Allah yang maha besar. Yang pertama maha besar dalam rububiyah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Yang kedua Allah maha besar di dalam uluhiyah. Yang ketiga Allahu Akbar. Allah Maha Besar di dalam nama-nama dan sifatnya. Allahu Akbar yang keempat. Allah Maha Besar di dalam agama dan syariatnya. Yang kelima Allahu Akbar. Allah Maha Besar di dalam ketentuan dan takdirnya. Lima hal. Saya akan menjabarkan beberapa perkara yang terkait dengan kebesaran Allah di dalam lima hal ini. Iya. Yang akan memberikan kepada kita gambaran bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan harusnya kita selalu mengagungkannya. Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar. Maha besar dalam rububianya. Artinya dialah Allah yang maha besar, satu-satunya yang mencipta. Satu-satunya yang mencipta. Ya ayuhan Nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai sekalian manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian itu bertakwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar yang menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kita huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an ثم استوى إلى السماء فسواكن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Dialah Allah yang menciptakan bumi itu seluruhnya untuk kalian. Kemudian Allah beristiwa ke langit. Lalu <clears throat> menyempurnakannya tujuh langit. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah maha besar Dialah Allah yang menghidupkan kemudian mematikan. Dialah Allah yang menghidupkan kemudian mematikan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sama wal absara wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, pelihatan-pelihatan, mata hati-mata hati supaya kalian bersyukur. Dan dialah Allah yang mematikan seluruh makhluk ini. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin Da'iqatul maut, thumma ilayna turja'un." Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepadanya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya kematian itu akan menjumpai kalian. Kemudian akan mengembalikan kalian kepada Allah yang maha mengetahui yang Tanpa maupun yang tersembunyi. Kemudian Allah memberitahukan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang mengatur segala perkara, yang mengatur segala rezeki, yang memberikan kehidupan kepada manusia. Dan ini pembesaran kepada Allah kita kenal bagaimana rububiyah, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar supaya hati ini selalu bergantung kepadanya selalu mengingat kepadanya dan selalu mengagungkan dan membesarkannya. Yang kedua, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Wa rabbaka fakabbir dan Rabbmu hendaknya engkau agungkan. Agungkan dia di dalam uluhiyahnya. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan ini masalah ibadah adalah masalah pokok. Dan ini adalah inti dakwah para nabi dan para rasul. Semua nabi dan rasul mengajak kepada hal ini. Karena keumuman manusia, keumuman manusia, keumuman makhluk itu tidak mengingkari bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Sampai iblis saja, iblis itu mengakui bahwa Allah adalah rohnya. Iblis mengakui bahwa Allah adalah Robnya. Jadi banyak dari lapisan orang kafir tidak mengingkari hal ini. Kaum musyrikin juga mengakui <clears throat> bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, Allah pemilik arsy yang agung. Allah yang melindungi dan tidak dilindungi. Allah di tangannya segala sesuatu. Itu diakui oleh kaum musyrikin. Tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Pembesaran yang kedua ini, ini adalah inti dakwanya para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul diutus untuk hal ini. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yatanibut Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhi segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita lihat di dalam berbagai ayat Al-Quran. Dakwah-dakwah para nabi dan para rasul. Ya kaum ibnullah ma'alakum min ilahir ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada sembahan yang tidak ada sembahan bagi kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah Maha besar. satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah tidak riba. ada ibadah walaupun sedikit diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga Tempat tinggalnya adalah api neraka dan tidak ada penolong bagi orang yang berbuat kotoriman. Allah Maha Besar dalam uluhiyahnya. Tidak diterima. Ada ibadah diserahkan kepada malaikat atau ibadah diserahkan kepada nabi. Ibadah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan diberikan kepada selain Allah? Maka itu artinya akan menghancurkan seluruh amalannya dan menjadikannya menjadi penghuni neraka. Allah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik lain asyratta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelummu Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam uluhiannya satu-satunya yang berhak diibadahi. Siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, Allah sudah tetapkan itu adalah lambang kehancurannya, lambang kebinasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Seakan-akan dia jatuh dari langit Saya ingin bertanya Kalau dia jatuh dari langit Hidup atau tidak Dia selamat atau tidak Kalau dia jatuh dari langit Ya, semua orang akan mengatakan pasti binasa Ini kebinasaannya bukan sekedar binasa saja. Kebinasaan di atas kebinasaan. Seakan-akan dia jatuh dari langit. Kemudian disambar oleh burung. Dihempaskan lebih jatuh lagi. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini kebinasaan di atas kebinasaan namanya. Bagi orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar alam semesta ini, di alam ini, di kehidupan ini, kita tidak hidup sendirian. Kita ini manusia salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ini bumi yang kita duduki, bumi yang kita pijak, ini makhluk Allah. Langit yang menuduhi kita, ini adalah makhluk-makhluk Allah. Gunung-gunung yang berada di sekitar kita, makhluk-makhluk Allah. Ingin tahu bagaimana makhluk Allah membesarkan Allah? Kalau terjadi kesyirikan, makhluk-makhluk ini disebutkan keadaannya sangat mengerikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, laqad ji'tum shay'an idda, takadu as-samawati yatafattarna minhu, wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda, an da'u lir-rahmani walada." وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا mereka berkata Allah memiliki anak ini luar biasa kekafiran dan kesyirikan di dalamnya Allah yang maha satu, maha kaya, memiliki langit dan bumi dikatakan perlu kepada anak. Allah yang maha satu, maha sendiri dikatakan memiliki cabang, ada anaknya. Ini sungguh puncak kekafiran dan kesyirikan. Maka Allah berfirman, Sungguh kalian telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat mungkar. Ketika ada yang mengucapkan seperti itu, bagaimana kondisi langit? Bagaimana kondisi bumi? Bagaimana kondisi gunung? Allah terangkan. Takadus samawati pernah minhu. Hampir saja langit itu meleleh karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu dan hampir bumi terbelah karena ucapan tersebut. Watakirul jibalu hadda dan hampir saja guru itu runtuh karena ucapan itu. Iya, ini makhluk-makhluk Allah mengagungkan dan membesarkan Allah. Tidak ada yang riba dengan adanya kesyirikan, kekafiran. Maka ini masalah besar di dalam pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tidak memiliki pengagungan dan pembesaran kepada Rabbnya, maka dia adalah manusia yang paling hina, manusia yang tidak ada harganya di atas muka bumi. Dan semakin seorang hamba itu mengagungkan dan membesarkan Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia adalah makhluk yang paling baik yang berjalan di atas muka bumi. Iya. Karena itulah para ulama, orang-orang yang berilmu dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu dimohonkan ampun untuknya oleh semua makhluk yang hidup. Sampai hewan-hewan ikan-ikan di laut memohonkan ampun untuknya. Ya. Tatkala pengagungan dan pembesaran kepada Allah itu ada di hati, itu adalah menjadi sebab kebaikan, sebab kesejukan, keindahan di dalam hidup seorang hamba. Tidak membahayakan musibah-musibah yang terjadi sepanjang dia punya pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Di dalam uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Ibadah salat kita, ibadah puasa kita, ibadah zakat kita, ibadah haji kita, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua. Ibadah-ibadah apa saja itu semuanya harus kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasa harapan, rasa takut, bernadar, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Saya beri satu contoh ibadah saya. Kapan diserahkan kepada selain Allah, akibatnya luar biasa. Doa. Iya, doa. Doa itu Allah peruntukkan untuk dirinya, tidak boleh berdoa kepada nabi sekalipun, kepada malaikat sekalipun. Tidak ada hak nabi di situ dan malaikat di dalamnya. Ini ibadat hak Allah Subhanahu wa taala. ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah fakir kepada Allah. Seluruh manusia termasuk para nabi. Dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Karena itu di dalam doa Allah berfirman, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku. Pasti aku akan kabulkan. Luar biasa, kita sudah diperintah berdoa, Allah janjikan lagi dikabulkan. Iya. Tapi ternyata ketika ada musibah terjadi, masih ada juga orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini di mana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah firman sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah berdoa kepadaku, aku akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan. Dalam keadaan dihinakan. Menyembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." la syarika lahu wa bidzalika umir wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh menyembelih apapun untuk selain Allah. Iya. Jangankan seekor kambing, seekor sapi, dia menyembelih lalat saja menyebeli anak saja untuk selain Allah itu hukumnya dia kafir keluar dari agama kekal di dalam neraka berbuat syirik akbar hancur seluruh amalannya hancur seluruh amalannya ini menjadi masalah kurangnya pengagungan dan pembesaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga Allahu Akbar Allah yang maha besar dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Subhanallah. Ketika kita merasakan kehidupan dunia ini dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan, termasuk ketika kita tertimpa ujian dan cobaan pun, saat-saat seperti ini kita duduk, kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa menghirup udara segar. Itu adalah nikmat dari Allah. Masih ada ruh di jasad kita kita masih diberi kesempatan, diberi kehidupan, masih diberi, bisa beribadah taklim di hari di sore ini. Itu adalah karunia dan nikmat Allah. Kita ingat akan nama-nama Allah yang maha indah. Allah artinya yang satu-satunya yang berhak diibadahi dengan segala kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Ar-Rahman artinya yang maha luas rahmatnya. Ar-Rahim yang maha merahmati orang-orang yang beriman. Al-Wasi yang maha luas karunianya. Al-Karim yang maha dermawan Al-Majid yang maha agung lagi maha luas ya. ketika kita ditimpa musibah maka kita bisa melihat kebesaran dan keagungan Allah dialah Allah yang bernama Al-Aziz yang maha perkasa kalau menghendaki sesuatu tidak ada yang bisa menolaknya siapapun dia mau presiden, mau gubernur, raja dia, raja yang paling berkuasa di atas muka bumi. Kalau Allah menghendaki terjadinya sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Itulah nama Allah Al-Aziz yang maha perkasa. al Qahar yang maha menguasai. Al-Jabbar yang maha per, yang maha tinggi di atas yang lainnya, yang maha berkuasa di atas yang lainnya, yang maha menaklukkan. Iya. Ketika seorang itu jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Dia bertobat dan beristighfar. Ada nama Allah At-Tawwab yang Maha Pengampun. Al-Ghafur yang Maha Mengampuni. Al-Afu yang Maha Memaafkan. Ya. Luas sekali, subhanallah. Maka dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini terdapat keagungan dan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi kejadian-kejadian di dalam kehidupan ini, ada yang meninggal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun memahami mana Al-Azizul Hakim yang maha perkasa lagi maha tetap keputusannya. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, pada rad dari hukmihi, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini sebagian renungan dari keagungan dan kebesaran Allah di dalam nama-nama dan sifatnya. Yang keempat, dari pengagungan dan pembesaran kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam agama dan syariatnya. Agama Islam ini kita dimuliakan dengannya. Yang Allah tidak terima dari seorang pun kecuali keislaman. Inna dina inna Allah bil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal al-Islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Pada segala tuntunan di dalam agama ini terdapat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Karena itu seorang jangan meremehkan suatu apapun dari masalah agama. Walaupun perkara kecil. Iya. Apalagi dia adalah simbol-simbol besar dalam agama. Karena ciri pengagungannya dia mengagungkan simbol-simbol Allah. Dari kawana yu'adzim sya'air Allah, fainaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Menunjukkan ada takwa di dalam hatinya. Iya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di tengah makhluknya, di tengah hamba-hambanya, diutus kepada kita seorang rasul yang mulia, penutup para nabi dan para rasul. Kita diberi syariat agama, syariat yang paling sempurna. Kita diberi Al-Qur'an, Al-Quran yang mengumpulkan isi kitab-kitab sebelumnya, penutup kitab-kitab dan di dalam Al-Quran terdapat kelengkapan segala yang diperlukan. Iya. Wanazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Ma farraqna fil kitabi min syai. Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Semuanya ada. Dijelaskan dan diterangkan. Ini dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di dalam agama dan syariatnya. Karena itu Allah tidak ridha ada yang mencari jalan selain daripada jalan agamanya. Allah firman kepada nabinya, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus dan Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala min al amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas sebuah syariat dari perkara. Ikutilah syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabb kalian, wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan ikuti wali-wali selain daripada Allah. Qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan terdapat di dalamnya ancaman yang besar. Allah firman wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tashurun. Ikutilah yang paling indah dari apa yang Allah turunkan. Sebelum datang kepada kalian siksaan secara tiba-tiba sedangkan kalian tidak menyadarinya. Maka Allah tidak ridha ada yang keluar dari jalan agamanya. Karena itu manusia cuma ada dua golongan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka Nabi Muhammad tidak menjawab dakwamu, ketahuilah mereka ini mengikuti hawa nafsunya. Jadi manusia hanya dua golongan, mengikuti agama Nabi atau mengikuti hawa nafsu. Atau mengikuti hawa nafsu. Iya. Maka inilah agama Rasulullah. Agama para nabi dan para rasul. Dan kita semua akan ditanya pada hari kiamat tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yawma yunadihim fayaqulu aina fayaqulu madza ajabtumul mursalin ketika Allah memanggil manusia di padang mahsyar memanggil manusia di hari kiamat Bagaimana kalian menjawab dakwanya para nabi dan para rasul? Kita akan ditanyai tentang agama dan syariat ini. Ini dari kebesaran dan keagungan Allah Allah hanya cinta keislaman, ridho dengan Islam, dan akan menanyai kita tentang keislaman ini. <clears throat> dan di alam kubur, ingat, yang menyelamatkan kita kalau kita bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat. buka siapa Rob yang kamu ibadahi? Ini dibangun di atas pembesaran kepada Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama-nama dan sifatnya. Tiga pembesaran yang pertama. Siapa nabimu? Ini dibangun di atas pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap agama dan syariatnya. Karena dia harus kenal siapa nabi yang diutus kepada kita, yang menyampaikan agama, menerangkan jalan. Kemudian yang ketiga, kita akan ditanya, apa agamamu? Inilah agama dan syariat Allah. Kita akan ditanya. Ya, tidak ada yang bisa lepas dari ya. Ini pertanyaan di alam kubur. Kalau ada yang tidak menjawab, maka akan dipukulkan kepadanya sebuah mitra apa sebuah gada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata gada ini dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud berkeping-keping. Tiap kali dia ditanya boga, dia tidak menjawab, maka dia akan dipukul. Seluruh makhluk mendengarnya, kecuali jin dan manusia. Andai kata jin dan manusia mendengar teriakan orang yang dikubur ini, mereka akan tersungkur mati. Saking dahsyatnya siksaan di dalamnya. Iya. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dalam ketentuan dari syariatnya. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah jatuhkan dari musibah, apa yang Allah berikan dari nikmat, itu adalah ketentuan-ketentuan ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha besar di dalam hal itu jangan sampai ada yang menolak ketentuan dan takdir Allah ingin menentang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kebesarannya iya kadang ujian dan cobaan itu diberikan kepada kita supaya kita ini mengenal jati diri kita sebagai makhluk yang lemah karena Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita supaya kita tahu bahwa kita semua ini fakir kepada Allah. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita ketika terjadi musibah dan malapetaka. Kadang Allah menimpakan kepada kita ujian dan cobaan untuk membuat kita lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih beribadah kepadanya, lebih doa kepadanya, lebih tulus kepadanya. Mungkin ada sebagian orang kalau dia tidak tertimpa musibah, mungkin dia tidak mengenal api pesona. Apa itu ibadah? Tapi begitu tertimpa musibah, ada kesadaran-kesadaran di dalam hal tersebut. Maka ini sebagian dari kalimat-kalimat tentang makna Allahu Akbar, makna wa rabbaka fakabbir. Kepada Rabbmu hendaknya engkau mengagungkan makna wa kabbirku takbira. Besarkanlah Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Dan ini dari pokok kehidupan kita. Hal yang hendaknya kita persiapkan di dalam hidup ini. Kita berharap dengan kita mengagungkan Allah dan membesarkannya sebagaimana mestinya, Allah membuat kita menjadi orang-orang yang bernilai dan berharga. Orang-orang yang besar ketika terjadi musibah. Orang-orang yang besar di dalam kehidupannya bisa menghadapi apapun dari ujian dan cobaan. Orang-orang yang besar apabila di dalam kehidupan itu Allah tetapkan dari garis-garis takdirnya dia selalu memperoleh lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah, hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pentingnya bahwa ridho Allah itu yang terbesar. Dikir Allah, mengingat Allah itu adalah hal yang terbesar, hal yang terbesar. Hal-hal yang besar ini bagaimana kita bisa capai kalau kita tidak membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Mari kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ketentuan dan takdirnya. Dan hendaknya kita juga selalu menjaga diri kita di atas ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dari syahadat kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bagaimana kita menjaganya memeliharanya di dalam kehidupan kita beribadah hanya kepada Allah tidak berbuat kesyirikan sama sekali demikian pula sholat lima waktu kita kita jaga pelihara ini sholat lima waktu jemaah sekalian sholat lima waktu ini ini bukan bukan sunnah sholat lima waktu itu hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimat bahkan di kalangan mayoritas para sahabat orang yang meninggalkan sholat itu itu dianggap hukumnya keluar dari keislaman. Karena di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ahad alladhi bainana wa bainakum as-salat." Yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah salat. Dalam riwayat At-Tirmidzi ditegaskan, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat itu maka dia kafir. Dikatakan siapa yang meninggalkan salat itu maka dia telah kafir. Abdullah bin Syakik berkata tentang para sahabat dan para tabi'in di masanya. Kanu la yarawna syai'an minal amali tarkul kufur illa sholat. Mereka tidak melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan itu membuat orang kafir keluar Islam kecuali sholat. Kecuali sholat. Maka jangan melantarkan dari sholat ini. Selain daripada itu, seorang hamba hendaknya betul-betul menjaga kemurnian ibadahnya kepada Allah, ketulusannya di dalam ibadah-ibadah itu, di dalam berdoa, rasa takut, harapan, di dalam bernada, di dalam kecintaannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah apa saja. Dan hendaknya dia berhati-hati dari segala bentuk kesyirikan yang bisa menghancurkan dari amalan-amalannya. Kemudian kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Kita saling cinta mencintai antara kita sesama kaum muslimin. Sebab salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala apabila seorang itu perhatian terhadap saudaranya. Innamatul la wa turzaquna bi Sesungguhnya kalian itu mendapat pertolongan dan mendapat rezeki karena kalian cinta kepada orang-orang lemah di antara kalian. Demikian pula seorang itu hendaknya selalu mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Saudaranya dia doakan kebaikan. Demikian pula pemerintahnya dia doakan dengan kebaikan. Tidak usah terlalu banyak seorang itu berpikir kesalahan-kesalahan orang. Semua manusia ada kesalahannya. Semua manusia ada kesalahannya. Tapi yang penting adalah bagaimana seorang itu dia gemar memaafkan bagaimana seorang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man da'a bi akhihi bi al ghaib illa qala al malakul muwakkalu ilaihi amin wa Tidak Tidaklah seorang itu mendoakan saudaranya, tidak ada yang hadir, tidak ada yang tahu, dia doakan saudaranya. Maka malaikat yang diwakilkan kepadanya pasti akan berkata amin. Semoga Allah kabulkan doamu dan semoga Allah beri kamu yang semisal dengannya beri kami yang semisal dengannya. Maka ini adalah hal yang membuat seorang itu semakin besar kecintaannya terhadap saudaranya. Mungkin dengan adanya ujian dan cobaan ini akan lebih mempererat hubungan kita sebagai seorang muslim. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan, Sebagian yang menguatkan bangunan yang lainnya. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam riwayat lain dari dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim jasad al wahid idza ishtaghala tada'a tada'alahu al jasad bis-sahari wal qumma Perumpamaan seorang kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, itu bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian dari tubuhnya mengeluh, maka itu dirasakan oleh sebagian yang lainnya. Iya. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sepanjang seorang itu mengagungkan dan membesarkan Allah, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Apa yang dia takutkan? Orang yang selalu bertakwa kepada Allah, Allah sudah jamin. Wa wa min Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kalau oh, dia selalu menjaga dirinya di atas keimanan, mengagungkan Allah dengan sebenarnya, benar-benar bertakwa, tidak ada yang perlu dia khawatirkan di bumi manapun dia hidup. Karena Allah telah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tapi kenapa datang musibah? Masalahnya dari diri kita sendiri. Walakin kadzabu akhadnahu bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Mereka melakukan dosa, kemaksiatan, kufur terhadap nikmat. Itu artinya mereka sendiri yang merubah nikmat. Sebagaimana kalau ingin diperbaiki keadaan kita, kita juga harus berubah dengan bertobat beriman kepada Allah maka akan Allah, Allah akan kembalikan lagi. Iya. Dari kebiasaan Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah tidak akan mengganti, merubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sampai hamba ini sendiri, sampai mereka sendiri yang merubah nikmat tersebut atas diri mereka. Baik, maka ini mungkin kalimat-kalimat ringkas beberapa Yang... Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Dan tentunya banyak kesalahannya dan banyak kekurangan di sana sini dari apa yang saya sampaikan dan saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk hal tersebut. Tapi saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam suasana yang indah, suasana ibadah dalam sebuah ketenangan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Menurunkan kepada kita semua keberkahan, rahmat dan taufiknya dan menjauhkan kita semua dari segala musibah dan malapetaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Semoga Allah juga yang Maha Agung lagi Maha Mulia, yang Maha Dermawan dan banyak karunia-Nya Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan keutamaan. Iya, penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan keutamaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi anugerah kepada kita untuk mengenal jalan-jalan agama ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. wa Asyhadu an la ilaha dan saya tutup dengan sebuah doa doa yang sering dibaca oleh Nabi ketika mengakhiri majelisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Beliau berkata, qala ma jana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yajlisin illa da'a hatta da'a bi hadhihi da'wah." Sangat jarang Nabi itu duduk di sebuah majelis kecuali beliau berdoa dengan doa-doa yang agung ini. Apa doanya? Ini saya akan bacakan doanya. Ya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asi. Ya Allah kami memohon kepadamu dari rasa takut kepadamu yang membuat kami jauh dari dosa-dosa dan maksiat. Wa bi ta'atika ma tuballighuna Ya Allah kami memohon kepadamu dari ketaatan apa yang dengannya kami bisa mencapai surgamu. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah kami memohon kepadamu dari keyakinan yang bisa meringankan segala musibah-musibah dunia. ومتعنا بأسمائنا وقواتنا وأبصارنا ما أحييتنا Ya Allah berilah kenikmatan untuk kami memanfaatkan pendengaran kami pelihatan kami dan kekuatan kami sepanjang kami masih hidup waja'alkul waritha minna dan jadikanlah kami sebagai pewaris untuk hal tersebut Wajah ta'rana ala man jadikanlah pembalasan kami untuk orang-orang yang membalimi kami Sunna man adana. Tolonglah kami ya Allah terhadap siapa yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatan fi dinina. Ya Allah janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami di agama kami. Karena kalau musibah itu menimpa agama, itu kehancuran. Musibah dunia itu gampang. Dunia itu tidak ada yang dibawa, semuanya akan pergi. Tapi kalau seorang kena musibah di agamanya, itulah musibah yang paling besar sebenarnya. Karena itu kita mohon ya Allah janganlah kau jadikan musibah itu menimpa pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah janganlah jadikan dunia sebagai cita-cita kami yang terbesar, akhir dari ilmu kami. Rugi sekali seorang itu kalau dia menuntut ilmu, belajar, berpengetahuan, hidup tujuannya untuk dunia. Dunia akan ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Karena itu kita bermohon kepada Allah, jangan sampai dunia ini adalah tujuan kita yang terbesar. Dan terakhir, ya Allah, janganlah Engkau menguasakan terhadap kami orang-orang yang tidak merahmati kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan dan memberi taufik kepada kita semua. wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jam berapa sih? Belum sana. Hah? Baik. Berapa? Sana. Enam. Iya. Baik. Ada dari panitia enam pertanyaan untuk uh, bapak-bapak, laki-laki dan perempuan ya. Ini kuis namanya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Uh, panitia mau memberikan uh, ala kadarnya. Nah ini mau maaf ya, karena kita berikan dari jumlah yang mungkin ya tidak terlalu besar ya bukan satu juta sepuluh juta dan seratus juta tapi hal yang apa namanya uh, eh, insya Allah ada manfaatnya baik sekarang saya ingin sebutkan apa saya ingin bertanya enam pertanyaan tiga pertanyaan untuk laki-laki tiga pertanyaan untuk perempuan laki-laki dulu ya saya terangkan bahwa Awal kali Nabi diutus sebagai seorang Nabi, surah apa yang pertama kali? Awal kali Nabi diutus sebagai seorang Rasul, surah apa yang pertama diberikan kepada Nabi, turun kepada Nabi? Ya, silahkan Bapak. Surah Al-Mudathir, silahkan. Bapak itu, surah Al-Mudathir. Baik, ibu-ibu. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa membesarkan Allah Subhanahu wa taala itu itu cakupannya luas. Pokoknya ada lima masalah saya sebutkan. Pokoknya ada berapa? Ada lima masalah. Saya minta yang pertama saja. Siapa yang ibu yang bisa menjawab? Masalah yang pertama. Saya katakan Allah Akbar, Allah Maha Besar itu cakupannya banyak hal. Pokoknya ada lima hal. Membesarkan Allah dalam lima hal. Yang pertama, angkat tangan dulu ibu-ibu supaya saya bisa tahu siapa yang menjawab. Hah? Ada jawaban dari Bapak Ibu? Iya. Ini suara di mikrofonnya kedengaran nggak sama ibu-ibu? Hah? Kedengaran ya? Ya harusnya semuanya mengangkat tangan harusnya. Dan saya ulangi pertanyaannya ya. Jadi tadi saya katakan tema kita di sore hari ini mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan dan membesarkan Allah. Allahu Akbar saya sebutkan itu kandungan yang luas, tapi pokoknya ada lima hal saya terangkan tadi. Yang pertama Allah Maha Besar dalam Allah. Ada yang bisa menjawab ibu-ibu? Ya silakan. Hah? Baik, benar ya di sini. Yang pertama katanya Allah Maha Besar dalam rububiyahnya. Yang kedua bahwa bapak Wah, masya Allah ya, kami kondisinya ya. <laughs> Sebentar, uh, yang belakang dulu, belakang ya. Ya, Maha Besar dalam uluhiyah ya, diberi Bapak Ibu. Ya. Baik, yang ketiga ibu-ibu lagi, yang ketiga. Yang ketiga, Maha besar dalam apa? Dalam nama-nama dan sifatnya, masya Allah diberi ego di sana. Yang ke empat, bapak-bapak, silakan bapak. Maha besar dalam agama dan syariat ya bapak ya. Ya, baik. Yang terakhir ibu-ibu, yang kelima, maha besar dalam apa? Ya silakan. Masya Allah, maha besar dalam takdir dan ketentuannya. Walaupun tadi saya belum membahas lengkap ya masalah takdir dan ketentuannya, keimanan kepada takdir, ya mudah-mudahan di waktu lain saya terangkan nanti bagaimana kaidah-kaidah seorang itu akan kuat hatinya di atas keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membahagiakan kita semua di dunia dan di akhirat. Dan saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan, kawan-kawan juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanallah wa bihamdih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah oke. Demikian dari